Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadis sekalian para jemaah umroh, para mukimin dan juga para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah Seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah Sampai kita pada firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini yaitu firman Allah Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita lanjutkan dengan ayat-ayat Allah yang setelahnya yang disebutkan oleh muallif masih berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki nama Demikian pula bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat. Beliau menyebutkan firman Allah wa qawlihi dan juga firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan firman Allah yang artinya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah ar-ridha. Allah ridha dengan hamba-hambanya, dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Allah ridha dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah yang harus kita tetapkan dan harus kita yakini adalah ar-ridha bahwasanya Allah memiliki sifat ridha taliku jalalihi yang sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama sifat ridha yang Allah miliki dengan sifat ridha yang kita miliki makhluk memiliki sifat ridha orang tua ridho kepada anaknya atau seorang pemimpin ridho dengan bawahannya puas dengan apa yang dia kerjakan dan seterusnya makhluk juga memiliki sifat ridho dan Allah SWT juga memiliki sifat ridho tetapi sifat ridho yang Allah miliki berbeda dengan sifat ridho yang dimiliki oleh makhluk karena Allah mengatakan laisa kami syai' wa huwa samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu apa yang sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan Allah mengatakan fala tadribu lillahi amsal. Janganlah kalian membuat perumpamaan permisalan-permisalan bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dan sebanding dengan Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat yang diantaranya adalah sifat ridho, tetapi sifat ridho yang Allah miliki adalah sifat ridho yang sesuai dengan keagungan Allah berbeda dengan sifat ridho yang dimiliki oleh manusia Radiyallahu anhum Muradu'an dan mereka pun ridho kepada Allah SWT dan ini adalah di antara dalil yang kenapa kita ketika menyebutkan uh, sahabat radhiyallahu anhu kita mendoakan mereka dengan ridha. Ya kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kita sebutkan Abu Bakar kita mengatakan radhiyallahu anhu. Sebutkan sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhum dan seterusnya berdasarkan ayat ini ya, yang menunjukkan bahwa Allah ridha dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan ini bukan sesuatu yang wajib yang bukan sesuatu yang wajib seseorang ketika disebutkan nama sahabat kemudian dia mengucapkan radhiyallahu anhu tetapi ini merupakan adab ya apabila disebutkan nama sahabat yang baik laki-laki maupun wanita kita mendoakan mereka dengan at-taraddi yaitu dengan uh, doa supaya Allah SWT merintai mereka. Nah. <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan firman Allah wa qaulihi Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Dan basmalah ini merupakan Ayat diantara Ayat-ayat Allah Azza wa Jal Dan para ulama sepakat bahwasanya Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian dari surat An-Nahl Itu ketika Allah mengatakan Yang menyebutkan ucapan menghikayahkan ucapan Ratu Bilqis ketika dikirim surat kepadanya dan sampai kepadanya surat dari raja dari Nabi Sulaiman kemudian dia mengatakan kepada para bawahannya saat itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya itu adalah dari Sulaiman yang surat ini datang dari seseorang namanya Sulaiman dan sesungguhnya isi suratnya adalah dimulai dengan basmalah wa innahu bismillahirrahmanirrahim inilah adalah bagian dari Al-Qur'an adapun apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan maka para ulama berselisih pendapat ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya basmalah ada ayat yang pertama dari Al-Fatihah dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya basmalah ini bukan ayat yang pertama dari Al-Fatihah tetapi ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Adapun basmalah maka dia adalah ayat pembuka dari setiap surat yang sebagaimana surat-surat yang lain ya Al-Baqarah diawali sebelumnya dengan basmalah kemudian ayat yang pertama adalah Alif Lam Mim demikian pula surat Al Imran ya ayat yang pertama adalah Alif Lam Mim dan sebelumnya diawali dengan basmalah demikian pula surat Al-Ikhlas, Anas dan seterusnya ya uh, uh, ayat yang membatasi atau ayat yang yang yang dimulai dengannya adalah basmalah. Demikian pula Al-Fatihah. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya basmalah ini seperti pada surah-surah yang lain yang merupakan pembuka nya bagi surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari dari Al-Fatihah. Nah, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ba di sini adalah al-isti'anah. Ba di sini adalah untuk al-isti'anah yaitu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Apabila seseorang mengucapkan ba ini, maka dia maknanya telah beristi'anah, dia telah memohon pertolongan. Bismillah maksudnya adalah dengan yaitu dengan menyebut nama Allah maksudnya adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Jadi seseorang ketika memulai amalannya dengan mengucapkan bismillah, maksudnya adalah ingin beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah di dalam melakukan amalan tersebut. Ya oleh karena itu para ulama ketika mereka menulis kitab Ya di antaranya adalah Syekhul Islam dan juga ulama-ulama yang lain. Sebelum menulis kitab, mereka mulai dengan apa? Basmalah. Maksudnya ingin meminta pertolongan, kemudahan dari Allah SWT di dalam menulis kitab tersebut. Ba di sini adalah al-isti'anah. Ismillah dengan nama Allah. Maksudnya adalah beristi'anah dengan seluruh nama Allah. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Walillahil asma'ul husna. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah nama-nama al-husna tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara nama-nama tersebut 99 nama Allah yang apabila diihsa yaitu dijaga oleh seorang hamba, dihafal, diketahui maknanya, diamalkan isinya, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga dan ini bukan pembatasan terhadap nama-nama Allah azza wajalla. Allah swt memiliki nama-nama yang lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Sebagaimana dalam sebuah hadis beliau saw ketika berdoa kepada Allah, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak Ya Allah Aku meminta kepadamu, memohon kepadamu Dengan seluruh nama Yang nama itu adalah milikmu Sammaita bihi nafsa. Engkau memberi nama dirimu dengan nama tersebut Au, au anzaltahu fi kitabik atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu au 'allamtahu ahadan min khalqik atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang di antara hambamu kemudian beliau mengatakan au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak atau nama-nama yang telah engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu berarti di sana ada nama-nama Allah yang Allah simpan di sisi Allah dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya nama Allah ghairu mahsura. Yang bahwasanya nama Allah tidak bisa kita hitung dan hanya yang mengetahuinya yang mengetahuinya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun 99 maka yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara nama Allah ada 99 nama yang kalau kita menghafalnya dan maksud menghafal di sini adalah yang menghafalnya kemudian mengamalkan isinya. Ya demikian pula e, berdoa dengan nama-nama tersebut maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Ya, apabila Allah SWT memiliki nama At-Tawwab yang Maha Maha memberikan taubat maka kita mengamalkan dan kita jangan berputus asa apabila kita berdosa. Maka ini termasuk beramal dengan Asma'ul Husna. Allah SWT memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui. Kita amalkan nama ini, yaitu dengan cara kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Karena Allah SWT di antara namanya adalah Al-Alim. Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka kita amalkan demikian pula ia berusaha di dalam kehidupan kita eh, sehari-hari menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah SWT Al-Ghafur yang maha memberikan ampunan. Maka seorang Muslim yang ketika mendengar bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghafur, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan senantiasa memohon ampun kepada Allah karena Allah adalah Al-Ghafur. Nah, apabila seorang muslim nah dalam kehidupan dia sehari-hari mengamalkan Asmaul Husna akan baik apa yang akan baik kehidupannya. Ya akan baik kehidupannya dan akan menjadi orang yang taat. Ya dan ketaatan merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengabarkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang menjaganya maksud menjaga di sini di antaranya adalah mengamalkannya maka dia akan dakhala jannah dia akan masuk ke dalam ke dalam surga jadi menjaga asmaul husna bukan hanya sekedar menghafal ya kemudian membacanya dengan e, dianggap itu adalah zikir yang mengucapkan nama secara sendiri saya mengatakan ya rofu, ya tawwab ya ya ya ya ya ya, rahim, ya rahim ya rahman para ulama menjelaskan berzikir dengan asmaul husna bukan dengan cara seperti itu ya bukan dengan menyebutkan ya asmaul husna secara sendirian seperti itu ya tetapi berzikir dengan asmaul husna di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan kita mengamalkan isi dari asmaul husna demikian pula berdoa kepada Allah dengan asmaul husna dengan mengatakan misalnya ya Razzaq urzuqni wahai zat yang Maha memberikan rezeki berikanlah rezeki kepada diriku ya Rahim irhamni ya Rahman irhamni ya Qawi qawini ya wahidat yang Maha kuat berikanlah aku kekuatan dan seterusnya ini namanya berzikir dan berdoa dengan Asmaul Husna. Adapun seseorang yang menyebutkan Asmaul Husna tetapi dengan cara dimufradkan artinya hanya menyebutkan asmaul husna saja maka ini bukan cara berzikir dengan asmaul husna yang yang dibenarkan nah bismillah dengan menyebut nama Allah sudah kita terangkan tentang makna lafzul jalalah dan bahwasanya ini adalah nama Allah yang paling besar yang paling allah dan nama Allah yang lain disandarkan kepada lafzul jalalah seseorang mengatakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman di antara nama Allah adalah Al-Alim. Ini penyadaran nama-nama ya selain uh, lafzul jalalah kepada lafzul jalalah kepada Allah. Dan tidak kita katakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah. Atau mengatakan di antara nama Al-Alim adalah adalah Allah. Ya, bukan dengan demikian, tetapi kita katakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Lafzul jalalah yaitu Allah adalah nama Allah yang paling agung, yang paling agung. Sehingga di dalam Al-Quran, inilah nama yang paling banyak datang di dalam Al-Quran. Yang paling sering disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu Lafzul Jalalah. Ya, inilah yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan maknanya adalah Al-Ma'luh. Maknanya adalah Al-Ma'luh, yaitu yang disembah. Ya, Lafzul Jalalah, yang diambil dari alaha ya'lahu, artinya abada ya'budu. Dan Allah artinya adalah al-ma'ruf yaitu yang disembah, yang disembah dengan hak. Kemudian ar-rahman artinya adalah yang maha penyayang. Demikian pula ar-rahim. Dan keduanya adalah nama di antara nama-nama Allah mengandung sifat ar-rahman yang artinya adalah kasih sayang. Dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya Ar-Rahman Ini adalah kasih sayang Allah yang menyeluruh baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman baik kepada makhluk yang hidup maupun selain yang hidup ini adalah rahmat yaitu rahmat Allah yang mencakup semuanya wa rahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku mencakup semuanya segala sesuatu orang kafir meskipun mereka kafir kepada Allah tetapi mereka juga mendapatkan sebagian dari rahmat Allah. Mereka masih mendapatkan rezeki, diberikan nafas oleh Allah SWT, diberikan anak keturunan, diberikan rumah. Dan inilah bagian dari rahmat Allah SWT. Ar-Rahman adalah nama Allah, mengandung sifat Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin. Adapun Ar-Rahim maka ini adalah rahmat Allah yang hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah di dunia kepada jalan yang lurus, hidayah kepada agama Islam, hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW, hidayah untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya, ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah menyayangi seseorang, kemudian ditunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Ini adalah bagian dari rahmat Allah dan ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Karena itu Allah SWT mengatakan wa kana bil mu'minina rahima dan Allah adalah penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, ketika menyebutkan orang-orang beriman, Allah menyebutkan atau menggunakan nama rahiman wa kana bil mu'minina rahiman yang tidak menggunakan eh, nama Ar-Rahman tetapi menggunakan nama Ar-Rahim. Oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang mengandung sifat ar rahman dan rahmat di sini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah rahmat Allah untuk mereka di akhirat. Yaitu dimasukkan ke dalam surga dan Allah tidak berikan ini kecuali kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan ya dua nama di antara nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Oleh karena itu kewajiban seorang muslim adalah meyakini bahwasanya di antara nama Allah adalah dua nama tersebut dan bahwasanya dua nama tersebut mengandung satu sifat di antara sifat-sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Harus kita yakini dan kita meyakini bahwasanya Allah memiliki rahmat bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk betul memiliki yang memiliki kasih sayang. Makhluk memiliki kasih sayang. Seorang ibu menyayangi putranya. Seorang bapak menyayangi anaknya. Seorang kakak menyayangi adiknya. Mereka memiliki sifat rahmat. Dan Allah SWT juga memiliki sifat rahmat. Tetapi rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Kasih sayang Allah sesuai dengan keagungan Allah. Adapun kasih sayang makhluk maka sesuai dengan keadaan dia. Kasih sayang Allah sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Adapun kasih sayang makhluk maka sesuai dengan sesuai dengan keadaan dia sebagai sebagai makhluk. Kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki sifat rahmat tetapi sifat rahmat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat rahmat yang dimiliki oleh oleh makhluk. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mereka mengingkari sifat rahmat dari Allah SWT. Karena di sana ada sebagian aliran yang mengingkari sifat rahmat. Rasanya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Dan yang dimaksud dengan rahmat di dalam Al-Quran adalah keinginan Allah untuk memberikan pahala. Jadi mentakwil sifat rahmat dengan iradah. Yang mentakwil sifat rahmat dengan iradah. Jadi maksud rahmat di sini kata mereka adalah iradah. Artinya mereka mengingkari sifat rahmat bagi Allah, kemudian memaknai, mengartikan ya sifat rahmat ini dengan apa? dengan irada. Dan ini adalah cara yang tidak benar dan takwil yang batil dan tidak ada yang mengetahui tentang Allah yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Allah SWT. Qul a'antum a'lamu amillah Katakanlah apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Allah SWT mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman dan dia adalah Ar-Rahim dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada yang lain. Ya, dan Allah swt adalah as adalah asdaqul qailin. Allah swt tidak berbicara dengan dusta. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada daripada Allah? Apabila seseorang meyakini Ya Allah mengucapkan atau Allah mengabarkan bahasanya Allah adalah Ar-Rahman kemudian kita mengatakan maknanya adalah iradah. Berarti seakan-akan kita mendustakan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan mendustakan Allah. Ya Allah mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki sifat Ar-Rahman dan di antara namanya adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian kita mengatakan maksudnya adalah al-iradah yang seakan-akan me me yang ya, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan kepada kita yang bukan kenyataan. Demikian pula seakan-akan seseorang mengatakan bahwasanya Allah tidak fasih dan Allah tidak bisa mengungkapkan dengan baik sehingga akan menyampaikan kepada kita, akan mengabarkan kepada kita sifat iradah tetapi dengan menggunakan kata Ar-Rahman ya seakan-akan seseorang menganggap bahwasanya Allah tidak bisa mengungkapkan ya apa yang dia inginkan dengan cara yang paling benar dengan cara yang paling fasih padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Allahu nazzala ahsanal hadithi kitab Allah telah menurunkan sebuah kitab yang merupakan yang ucapan yang paling ahsan yang paling bagus yang paling fasih ya Allah SWT ia mengungkapkan itu dengan dengan bahasa yang paling fasih. Sehingga orang yang mengatakan bahasanya rahmat di sini maksudnya adalah irada seakan-akan menyadarkan bahasanya Allah tidak bisa mengungkapkan dengan benar atau mengungkapkan dengan dengan baik. Jadi sikap seorang muslim yang benar adalah kita tetapkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat rahmat yang hakikat bukan majas sesuai dengan keagungan Allah SWT. Dan tidak boleh kita mentakwilnya Yang mengganti maknanya dengan mengatakan maknanya adalah Adalah irada. Kita katakan Allah memiliki sifat rahmat Sesuai dengan keagungan Allah Berbeda dengan rahmat yang dimiliki oleh oleh makhluk Nah Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma Wahai Rabb kami, rahmatmu dan juga ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini diucapkan oleh para malaikat pemikul arsh. Allah SWT mengatakan, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. para malaikat yang mereka yahmilun al-arsh memikul arsh Allah SWT nabi bihamdi rabbihim wa man hawlahu dan yang ada di sekitar arsh nabi bihamdi rabbihim yang mereka bertasbih kepada Rabb mereka kepada Allah nabi bihamdi rabbihim wa yu'minu nabihi dan mereka beriman dengan Allah wa yastaghfiruna lilladzina aman dan mereka itu para malaikat para malaikat pemikul arsh memohon ampun untuk orang-orang yang beriman, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan juga ilmumu meliputi segala sesuatu. Wasi'ta kulla syai'. Ya, rahmatan wa ilma, rahmat dan juga ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kecuali dia diliputi dengan rahmat Allah. Mendapatkan bagian dari rahmat Allah Azza wa Jal. Bahkan seperti yang tadi kita sebutkan, ya orang-orang kafir juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Tumbuhan juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Hewan-hewan juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Makhluk yang yang hidup maupun yang mati mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Mereka mengatakan wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah rahmat meliputi segala sesuatu dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT. Demikian pula ilmu Allah juga meliputi segala sesuatu. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Sesuatu yang sudah terjadi maupun yang akan datang maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka yaitu para malaikat memuji Allah swt dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila. Kemudian mereka berdoa dengan mengatakan faghfir ya Allah ampunilah untuk orang-orang yang bertaubat dan mereka mengikuti jalan dan ini merupakan adab ketika kita berdoa sebagaimana dilakukan oleh malaikat yaitu mendahulukan pujian kepada Allah sebelum kita berdoa. Mereka mengatakan wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian baru mengatakan faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila. Ya Allah, eh, rahmatmu meliputi segala sesuatu, ilmu meliputi segala sesuatu. <coughs> Kemudian setelah itu baru mengatakan faghfir maka ampunilah ya Allah untuk orang-orang yang bertobat kepadamu dan mengikuti jalan. Jadi bertobat kepada Allah diikuti dengan mengikuti jalan Allah Swt. Bukan hanya sekedar mengatakan aku bertobat, tetapi dia tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Mengaku mengatakan bertobat, tetapi tidak taat kepada Allah Swt. Bertobat yang nasuh, yang sebenarnya yang diterima oleh Allah apabila seseorang bertobat dan diiringi dengan ittiba'u sabilillah yang mengikuti jalan Allah SWT meninggalkan kemaksiatan yang sebelumnya dia lakukan ya eh, melakukan eh, kewajiban yang sebelumnya dia tinggal dia, eh, dia tinggalkan ini adalah termasuk syarat-syarat mendapatkan taubat yang nasuh taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla nah dan ini menunjukkan kepada kita Eh, ayat ini menunjukkan kepada kita bahasanya Allah memiliki sifat rahmah demikian pula Allah memiliki sifat al-ilmu di antara nama Allah seperti yang tadi kita sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim demikian pula di antara nama Allah adalah Al-Alim dan Al-Alim adalah nama Allah yang mengandung sifat al-ilmu nah setelah itu beliau menyebutkan firman Allah wa kana bil mu'minina rahiman dan Allah SWT dengan orang-orang yang beriman Rahiman sangat penyayang Dan sudah kita sebutkan maknanya Dan rahmat Allah SWT yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman Baik di dunia maupun di akhirat Di dunia seperti yang tadi kita sebutkan Yang di, diberikan dia petunjuk oleh Allah Azza wa Jal Demikian pula di akhirat Allah SWT Memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman Diamankan mereka dari kagetnya manusia di hari kiamat. Demikian pula Allah berikan rahmat mereka di padang mahsyar. Allah berikan rahmat kepada mereka ketika mereka dihisab. Allah berikan rahmat kepada mereka ketika mereka melewati asirat. Demikian pula Allah SWT berikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam jannah yaitu dalam surganya Allah SWT wa kana bil mu'minina rahimah dan Allah Ya sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian beliau menyebutkan firman Allah, "Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah." Dan Allah telah Allah telah menulis Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah yaitu Rabb kalian telah menulis telah mewajibkan atas dirinya ar-rahmah kasih sayang. Artinya Allah SWT di dalam ayat ini mewajibkan atas dirinya sendiri kasih sayang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat luas kasih sayangnya dan bahwasanya Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang untuk hamba-hambanya. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian golongan yang mereka mengatakan yang mereka mewajibkan atas Allah. Ya, ada sebagian e, golongan yang mereka mewajibkan atas Allah. Ini adalah bukan ya bukan adab yang demikian. Allah SWT yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Dan tidak ada makhluk yang boleh untuk mewajibkan kepada kepada Allah. Allah mewajibkan kepada kita iya. Tapi kalau makhluk mewajibkan kepada Allah, makanya adalah keyakinan yang tidak benar dan menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari keyakinan yang benar. Tidak boleh ada seorang makhluk yang mewajibkan kepada Allah SWT. Allah mewajibkan kepada makhluk, ya demikian pula Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Dan ini adalah anugerah dari Allah SWT dan juga karunia-Nya. Allah SWT mewajibkan atas dirinya rahmat dan juga kasih sayang untuk makhluknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat ar rahman dan ini adalah bantahan bagi orang yang mengingkari sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah wa huwa al-ghafurur rahim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghafurur rahim yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-ghafur artinya adalah maha pengampun. Ya, yang artinya adalah dari kata al-ghafur yang artinya adalah as-satr itu menutupi. Allah SWT Maha Pengampun atas dosa hambanya di antara maknanya adalah menutupi dosa hambanya. Apabila seseorang memohon ampun kepada Al-Ghafur meminta ampun kepada Al-Ghafur kepada Allah SWT yang Al-Ghafur yang memiliki nama Al-Ghafur maka Allah SWT akan menutupi dosanya jadi aibnya tidak akan dibuka oleh Allah SWT ya Allah SWT akan ghafarahu Allah akan menutupi dosa-dosanya ini adalah makna dari al-maghfirah di antara maknanya adalah ditutupi dosanya dan tidak dibuka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah kenikmatan yang bagi seorang hamba ditutupi aibnya dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia atau seandainya manusia mengetahui aib dan dosa yang kita lakukan, yang disayang mereka akan menjauh dari menjauh dari kita. Tapi Allah SWT dengan kasih sayangnya, ya Allah SWT menutupi aib-aib tersebut, menutupi dosa-dosa tersebut, sehingga banyak manusia yang tidak mengetahui dosa kita. Seandainya mereka tahu, tentunya mereka akan membenci kita. Tentunya mereka akan menjauhi kita dan tentunya akan tidak akan nyaman kita di dalam hidup di di dunia karena aib-aib kita dilihat oleh oleh manusia. Oleh karena itu kenikmatan yang luar biasa yang kadang tidak kita sadari. Bahwasanya Allah SWT menutupi dosa-dosa yang sudah kita yang sudah kita lakukan. Ya, wa huwal ghafur dan dia adalah Allah SWT yang maha mengampun yang maha menutupi dosa hambanya. Ar-Rahim yang maha penyayang seperti yang sudah kita sebutkan maknanya dan ayat ini menguatkan apa yang sudah kita sampaikan bahwasanya Allah memiliki sifat ar rahmah dan di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Demikian pula di antara nama Allah adalah Al-Ghafur yang artinya adalah yang Maha yang Maha mengampuni dosa. Baik. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah, "Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia Allah adalah yang Maha penyayang dan di dalam ayat ini kembali ya beliau e, menyebutkan sebuah ayat yang isinya bahwa Allah memiliki sifat ar-rahmah yaitu di dalam ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa arhamur rahimin dan dia Allah adalah yang paling menyayangi di antara yang menyayangi maka Allah adalah arhamu ar yang paling menyayangi dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah ar-rahmah di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman Dan ini diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam Ya ketika eh, putra-putranya meminta kepada beliau Yang meminta izin kepada beliau Supaya eh, diizinkan mereka untuk membawa saudara, saudara dari Yusuf Itu Bunyamin Ya untuk dibawa Ya eh, karena sebagaimana pesan pesan Yusuf saat itu yang saat itu mereka yaitu saudara-saudara tidak mengenal Yusuf. Dan Yusuf meminta kepada mereka ya, supaya didatangkan saudara mereka, ya, saudara mereka dari satu dari satu bapak lain lain ibu. Allah swt mengatakan, "Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana ya abana muni'a minna al-kayl arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun." ya ketika mereka kembali kepada bapaknya itu anak-anak Yakub kembali kepada Yakub alaihissalam mereka mengatakan qalu ya abana wahai bapakku wahai bapak kami muni al kain kami dilarang untuk mengambil ya timbangan atau mengambil bahan makanan dengan eh, kecuali dengan syarat membawa saudara kami yaitu Bunyamin Kemudian mereka mengatakan fa'arsil ma'ana akhana. Maka kirimlah bersama kami saudara kami yaitu Bunyamin naftal wa inna lahu lahafidun. Maka kami akan mengambil bahan makanan yang dari kerajaan wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami akan menjaga dia, yaitu akan menjaga Bunyamin. Nah, ini janji dari eh, saudara-saudara Yusuf berkata kepada bapaknya itu Yakub, ya untuk menjaga Bunyamin. Kemudian beliau yaitu Nabi Yakub mengatakan, "Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl." Beliau mengatakan, "Tidaklah aku memberikan kepada kalian keamanan." Yaitu memberikan kepada kalian amanat Bunyamin kecuali seperti ketika aku memberikan ya kalian Yusuf, yaitu saudara dari Bunyamin. Kemudian beliau mengatakan, Wallahu khairun hafidha Maka Allah adalah yang Penjaga yang paling baik Allah adalah sebaik-baik penjaga Artinya ketika eh, Saudara ya, eh, Yusuf alaihissalam Mereka mengatakan Wa inna lahu Semuanya kami akan menjaga dia Maka Nabi Yakub yang lebih bertawakal kepada Allah Yang sebaik-baik penjaga adalah siapa? Adalah Allah bukan manusia Maka beliau mengatakan Wallahu Khairun hafidha maka Allah adalah sebaik-baik penjaga bukan manusia wa huwa arhamur rahimin dan dia Allah SWT adalah yang maha memberikan rahmat yang maha memberikan kasih sayang jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah yaitu Ar-Rahman. dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, keterangan atau syarah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan dengan uh, eh, tanya jawab seperti biasanya Baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan Maupun materi yang lain Seperti masalah manasik, umroh Ataupun uh, masalah ziarah ya, Kami persilakan ditulis dengan kertas ya, Ditulis dengan tulisan yang jelas Kemudian disampaikan ke depan Untuk pertanyaan pertama Bisa disampaikan dengan lisan Nah Allahu khairan hafidha wa amr rahimin itu misalkan saya terlanjutkan dengan Allah mahfidhu untuk anak saya Allah mahfidha untuk istri saya boleh bisa nggak? Ya, Seandainya seseorang ya, e, mengatakan ya, setelah mengucapkan Allahu khairan hafidh kemudian mengatakan Allah mahfad ha atau Allah mahfadhu yaitu ingin mendoakan untuk istrinya atau mendoakan untuk anaknya. Maksudnya adalah bertawasul dengan nama Allah. Dan bahwasanya Allah SWT adalah sebaik-baik penjaga. Ini adalah tawasul yang diperbolehkan. Yang bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Ini adalah tawasul yang diperbolehkan dan diperintahkan. Allah SWT mengatakan, Walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna fad'uhu biha maka dalam keadaan berdoa dengan dengannya. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah ya dan ingin uh, ingin supaya anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita dijaga oleh Allah kemudian kita mengatakan ya ya uh, eh, ya Allah ihfad misalnya ihfad ahli fa innaka khairul hafiza ya Allah jagalah keluargaku karena engkau adalah sebaik-baik penjaga boleh ya demikian karena ini adalah termasuk tawasul dengan dengan e, nama-nama e, Allah demikian pula bertawasul dengan sifat-sifat Allah azza wajalla dan ini adalah termasuk tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang disyariatkan ada tiga macam tawasul yang disyariatkan ada tiga macam yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah seperti tadi dan contoh yang lain seperti mengatakan ya Razzaq urzuqni Wahai zat yang maha memberikan rezeki Berikanlah rezeki kepadaku Menyebutkan nama Allah Dan bertawassul dengan nama Allah Supaya dikabulkan doanya Memuji Allah dengan menyebutkan namanya Mengatakan Ya Rahim Irhamni Wahai zat yang maha pemurah Wahai zat yang maha penyayang Sayangilah aku Mengatakan Ya Tawwab Tub Aliyah Wahai zat yang Maha memberikan taubat, berikanlah taubat kepadaku. Ini adalah bagian dari tawasul dengan nama Allah Azza wa Jal. Kita memuji Allah sebelum kita berdoa yaitu dengan menyebut namanya. Baik. Kemudian yang kedua di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Itu ketika kita berdoa menyebutkan amal soleh kita yang kita yakini bahwasanya amal tersebut adalah amal yang ikhlas. Amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Amal yang terbaik yang kita miliki. Bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh tersebut. Menyebutkan keimanan kita. Menyebutkan sebagian dari amal soleh kita. Seperti misalnya seseorang yang mengatakan di dalam doanya, Ya Allah, aku telah beriman denganmu. Ya Allah, aku telah membenarkan Rasulmu. Ya Allah aku beriman dengan kitabmu Maka ampunilah diriku Berarti dia bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh Dia menyebutkan iman dan juga amal solehnya Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ada tiga orang ya zaman dahulu Jadi mereka adalah orang-orang yang soleh Mereka dalam keadaan safar Kemudian mereka menginap di sebuah gua dan tiba-tiba ada batu yang menutupi gua mereka sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan saat itu tentunya berada di sebuah tempat yang jauh dari manusia. Mereka teriak yang sekeras apapun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menolong mereka. Akhirnya sebagian mereka mengatakan yang tidak ada jalan keluar bagi kita kecuali kita bertawasul kepada Allah Ya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan masing-masing dari amalan kita. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah menyebutkan amalannya yang yang yang menjadi andalan dia. Dia berdoa kepada Allah dan sebelum dia berdoa menyebutkan amalannya. Bahwasanya dahulu dia adalah ya eh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang biasa memberi minum orang tuanya dari e, susu gembalaan yang dia miliki setiap hari senantiasa dia memberikan minum yang dari e, susu gembalaan yang dia miliki dan ini adalah amal soleh yang sering dia lakukan dan tidak memperkenankan siapapun untuk minum kecuali apabila orang tuanya sudah minum dan suatu saat dia terlambat yang datang ya karena ada gembalaannya yang ada hewan yang lari atau e, yang semisalnya kemudian dia terlambat datang sehingga ketika sampai ke rumah mendapatkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Apa yang dia lakukan? Dia e, duduk atau berdiri di, di apa di, di dekat orang tuanya dalam keadaan membawa susu. Ya dan e, ingin supaya sewaktu-waktu seandainya bapak dan juga ibunya bangun langsung diberikan apa? Diberikan susu. Dan ternyata bapak ibunya tidak bangun kecuali di pagi di pagi harinya dan dia masih dalam keadaan semalaman membawa susu tersebut dan membiarkan anak-anaknya yang dalam keadaan menangis meminta susu tersebut. Maka dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya tidak memperkenankan mereka meminum susu tersebut sampai kedua orang tuanya minum. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, seandainya amalan yang aku amalkan tersebut ikhlas karena dirimu, maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini. Kemudian bergeraklah batu tersebut ya bergerak sedikit tetapi tidak sampai ya tidak cukup bagi mereka untuk keluar. Kemudian yang kedua juga demikian. Dia menyebutkan tentang amal solehnya. Dia menyebutkan bahwasanya dia dahulu pernah memiliki seorang pekerja yang bekerja kepada dirinya. Kemudian ketika akan diberikan upah, ternyata dia sudah pergi. Sehingga upahnya yang dibawa oleh orang tersebut disimpan dan dikembangkan tidak dimakan dan tidak disia-siakan amalan ini. Kemudian setelah beberapa waktu datang ya pekerja tersebut ingin meminta upah tersebut. Ya ternyata uh, upah tersebut sudah dikembangkan oleh dia sehingga menjadi ya uh, banyak piaraan, ya banyak hewan piaraan. Kemudian dia mengatakan, "Ambillah seluruh hewan yang ada di lembah tersebut karena itu adalah milik." Itu adalah uang yang sudah dikembangkan tadi. Dan ini adalah bagian dari amanah. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan tadi adalah ikhlas karena dirimu, maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini. Akhirnya bergerak sedikit ya batu tadi. Orang yang ketiga, dia bertawasul dengan dengan meninggalkan maksiat. Ya pernah dia hampir berzina dengan seorang wanita. Ya hampir berzina dengan seorang wanita. Ketika hampir berzina, maka wanita tersebut mengingatkan dia kepada Allah kemudian akhirnya tersentuh hatinya dan dia takut kepada Allah dan dia tinggalkan wanita tersebut lillahi taala karena Allah azza wajalla meninggalkan kemaksiatan karena Allah kemudian setelah itu dia mengatakan ya Allah seandainya aku lakukan itu semua ikhlas karena dirimu maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini akhirnya terbukalah dan bergeraklah batu tersebut semuanya dan mereka bisa keluar dari dari uh, gua tersebut. Dan ini adalah dalil bahwasanya boleh seseorang bertawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang beriman di antara mereka ber, ber, bertawasul dengan imannya. Ya, Rabbana innana amanna faghfir lana Ya, mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami innana amanna. Sesungguhnya kami beriman faghfir lana dzunubana maka maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya, sebelum mereka mengatakan faghfir lana dzunubana, mereka mengatakan rabbana innana amanna. Sesungguhnya kami beriman. Ini adalah bagian eh, bagian dari tawasul dengan iman dan juga amal soleh. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tawasul diperbolehkan adalah bertawasul dengan doa orang yang soleh. Bertawasul dengan doa orang yang soleh. Dan disyaratkan orang soleh tersebut adalah masih hidup dan dia ada di depan kita. Disyaratkan dia masih hidup dan berada di depan kita. Dan dalilnya adalah ucapan ya anak-anak Yakub alaihissalam ketika mereka berkata kepada Nabi Yakub setelah tahu tentang dosa mereka dan pasien Nabi Yakub tahu apa yang mereka lakukan selama ini dan kebohongan mereka mereka mengatakan ya abana istaghfir lana dunubana inna kunna khatiin wahai bapak kami hendaklah engkau memohonkan ampun untuk kami istaghfir lana dunubana inna kunna khatiin sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah perhatikan di sini eh, anak-anak Nabi Yakub AS bertawasul dengan siapa dengan Nabi Aku. yaitu bertawasul dengan bapaknya ya beliau adalah seorang nabi orang yang soleh berkata kepada beliau istaghfir lana dzunubana nalah engkau wahai bapak kami memohonkan ampun untuk untuk diri kami dan perhatikan yang mereka tidak bertawasul dengan Nabi Ibrahim padahal Nabi Ibrahim lebih afdal daripada Nabi Yakub dan mereka tidak bertawasul dengan Ishak bapaknya Yakub padahal Nabi Ishak lebih afdal daripada Nabi Yakub kenapa karena Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak sudah meninggal dunia. Oleh karena itu para ulama menjelaskan disyaratkan ketika kita bertawasul dengan orang yang soleh, ya disyaratkan bahwasanya orang soleh tersebut masih dalam keadaan hidup dan dia ada di depan kita. Ya, bukan hidup kemudian dia berada di Mekah atau dia berada di Indonesia dan seterusnya. Yang meminta doanya dan dia berada di depan kita. Ya, ini adalah bertawasul dengan orang yang soleh. Adapun bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia maka yang demikian tidak diperbolehkan ya seseorang datang ke kuburan orang yang soleh kemudian meminta doanya mengatakan ya syekh atau ya wali ya fulan ya istaghfir li dhanbi adalah engkau memohonkan ampun untuk dosa-dosaku yang bertawasul kepada orang yang soleh tetapi dia sudah meninggal dunia maka ini tidak diperbolehkan karena ketika dia mengucapkan istaghfir li dhanbi yang mohonkanlah ampun untuk diriku berarti dia telah meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dan meminta kepada selain Allah ini e, adalah doa kepada selain Allah, padahal doa adalah ibadah. Dan ibadah apabila diserahkan kepada selain Allah maka seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, makna Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah rahmat untuk seluruh alam. Hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam adalah untuk masalah seluruh manusia dan bahkan bukan hanya manusia tetapi juga mencakup makhluk yang mati. Apabila seseorang berhukum dengan hukum Islam, melaksanakan perintah yang ada di dalam Islam, melaksanakan petunjuk yang ada di dalam agama Islam, maka dia akan merasakan manfaatnya, dia akan merasakan maslahatnya. Ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya diketahui oleh orang yang mengetahui ya dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Jadi rahmatan lil alamin maksudnya syariat ini yaitu syariat agama Islam ini apabila dilaksanakan dengan sebenar-benarnya maka akan membawa maslahat bagi seluruh alam. Nah, keutamaan Raudhah. Keutamaan Raudhah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi saw, alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tempat tersebut yang memiliki keistimewaan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi yaitu taman di antara taman-taman surga. Ada di antara ulama yang mengatakan maknanya tempat tersebut kelak akan menjadi bagian dari surga akan menjadi bagian dari surga akan dipindahkan oleh Allah dan menjadi bagian dari surga dan ada yang mengatakan bahasanya maknanya disunahkan kita untuk melakukan ibadah yang sunnah di sana ya, seperti misalnya berzikir atau membaca Al-Quran atau melakukan sholat sunnah ya ada yang mengatakan demikian dan ada yang mengatakan demikian ya dan dua-duanya di Eh, di, di, dijelaskan oleh eh, para ulama. Nah, amalan apa yang terbaik bila eh, jika bisa dilakukan di sana yang sesuai dengan sunnah dengan waktu yang sedikit? Seperti yang tadi kita sebutkan, ada di antara ulama yang mengatakan disunahkan untuk melakukan ibadah di sana. Seperti zikir, demikian pula membaca Al-Quran atau sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka bagi laki-laki tetap diutamakan dilakukan di saf yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairuhu fil rijal awaluha." Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama. Tapi perlu diingat di sini, bahasanya sholat di raudhah bukan perkara yang wajib. Membaca Al-Quran di raudhah bukan perkara yang wajib. Berdikir di raudhah bukan perkara yang wajib. Oleh karena itu jangan sampai kita membebani diri. Jangan sampai terjadi mudarat baik diri sendiri maupun orang lain. Karena apa yang akan kita lakukan di sana bukan perkara yang yang wajib. Ya, seandainya di sana kita dimudahkan untuk bisa ke Allah, maka kita lakukan. Ya, karena kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa saya disunahkan di sana untuk melakukan sholat sunnah silahkan kita melakukan tetapi dengan syarat yang tidak memudarati diri sendiri dan juga tidak memudarati orang lain. Nah. Saya sholat tahajud dan witir di awal waktu karena belum terbiasa bangun seperempat malam. Namun ketika yang malam anak bangun, eh, bolehkah saya sholat tahajud karena pernah membaca hadis bahwa sholat tahajud penutup sholat. Boleh seseorang yang sebelum eh, melakukan tahajud dan juga witir sebelum dia tidur. Dan boleh dilakukan yang setelah dia tidur. Keduanya boleh dilakukan. Dan termasuk di antara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah melakukan witir sebelum tidur. Awsani khalili bisalah kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara di antaranya adalah an utira qabla an Aku melakukan witir yang sebelum aku tidur dan ini menunjukkan bolehnya seseorang melakukan sholat witir sebelum dia sebelum dia tidur. Ya dan boleh dia melakukannya pada e, saat sepertiga malam yang terakhir atau di pertengahan malam ya boleh kedua-duanya baik sebelum tidur maupun setelah setelah tidur. Wallahu taala a'lam. Apakah lafaz radhiyallahu anhu hanya khusus untuk sahabat? Di Indonesia saya sering melihat foto-foto tokoh suatu tarikat di, di tempat di rumah-rumah jamaahnya dan ada embel-embel RA radhiyallahu anhu. Bagaimana hukumnya? Kalau khusus bukan, ya bukan merupakan kekhususan tetapi ini yang dilakukan sejak oleh para ulama sejak zaman dulu ketika menyebutkan uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum atau radhiyallahu radhiyallahu anha dan ini bukan merupakan kekhususan para sahabat yang seandainya kita mendoakan untuk selain sahabat yang radhiyallahu anhu maka ini diperbolehkan Allah taala a'lam oh حي على Indonesia saya sering melihat foto-foto tokoh suatu tarikat di tempat di rumah-rumah jamaahnya dan ada embel-embel radhiyallahu anhu. Kita katakan menempel foto di rumah atau memajang gambar di rumah, maka sebagian ulama mengatakan ini dikhawatirkan yang masuk di dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam sebuah hadis beliau mengabarkan bahasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, itu gambar makhluk bernyawa. Sehingga perbuatan seperti ini yang dihindarkan, ya kita jangan menempel ya gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi ini adalah tokoh-tokoh yang mereka mungkin e, adalah orang yang diagungkan oleh sebagian dan ini lebih parah daripada hanya gambar biasa. Kenapa demikian? Karena e, apabila itu adalah seorang yang diagungkan oleh manusia, dikhawatirkan akan terjadi Pengputusan dan akhirnya akan disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fitnah syirik terjadi di permukaan bumi awalnya adalah karena gambar. Awalnya adalah karena patung. Ya, dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya 10 generasi yang pertama setelah Nabi Adam alaihissalam uh, eh, eh, turun ke bumi maka tidak ada kesyirikan di permukaan bumi dan kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana terjadi? Terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang yang soleh. Zaman Nabi, Nabi Nuh ada lima orang yang soleh. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Nuh. Mereka adalah orang-orang yang soleh, dikenal dengan ibadahnya. Kemudian setelah itu mereka meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia. Kemudian orang-orang merasa kehilangan dengan lima orang soleh tersebut. Datanglah syaitan dan membisiki kepada mereka, mewahyukan kepada mereka, membisikkan kepada mereka supaya mereka membuat patung-patung. Yang membuat patung-patung kemudian dinamakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Membuat patung kemudian dinamakan ini adalah sepulan. Ini adalah sepulan, ini adalah sepulan. Dan ditaruh patung-patung tersebut di tempat-tempat duduk mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul. Tujuannya apa? tujuannya adalah supaya menggugah semangat mereka. Yang ketika melihat orang soleh tersebut atau melihat patung tersebut, mereka ingat si Fulan. Dulu adalah orang yang rajin ber beribadah. Si Fulan, dia adalah orang yang rajin bersodakoh. Menggugah mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Tujuannya baik. Tetapi ternyata setan punya tujuan yang yang lebih dahsyat dari itu. Ketika generasi ini yang meninggal dunia dan habis dan datang generasi selanjutnya yang tidak tahu tentang sejarah patung-patung tersebut Kemudian dibisikkan kepada mereka bahwasanya Nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dahulu menyembah patung-patung Patung-patung ini Kemudian barulah terjadi syirik pertama kali di di bumi ini Baru kemudian diutus Nabi Nuh AS Yang mengingatkan kaumnya, mengajak mereka untuk kembali kepada Tauhid Yang mengajak mereka kembali kepada pengisahan kepada Allah SWT ini menunjukkan rasanya eh, bahaya tentang fitnah gambar ini demikian pula fitnah patung dan ini adalah sebab kesyirikan terjadi pertama kali di di bumi ini. Wallahu taala a'lam. Bolehkah kita mempelajari tauhid dengan mempelajari sifat 20? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais. Kita mempelajari tauhid sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Cukup bagi kita di dalam mempelajari tauhid, ya mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah tanpa kita dia menggunakan akal di dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wajalla. Seperti yang sudah disampaikan oleh eh, Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang secara ringkas kita mempelajari tauhid al-asma wa sifat adalah dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis berupa sifat-sifat Allah swt Kita tetapkan yang kita imani yang sebagaimana datangnya tanpa kita mentakwil tanpa kita mentahrif tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentasbih. Kita imani nama dan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana datangnya tanpa kita mentakwil maknanya. Demikian pula tanpa kita menyerupakan nama dan juga sifat tersebut dengan nama dan juga sifat makhluk. Demikian pula tanpa mentahrif yang mengubah lafadznya, mengubah maknanya dan juga tanpa mentakwil, yaitu tanpa mengingkari mengingkari nama dan juga sifat tersebut atau mengingkari maknanya. Ini adalah akidah Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh e, para sahabat radhiyallahu anhu dan ini yang merupakan akidah imam yang empat. Ya baik Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mereka satu di dalam masalah akidah al-asma wa sifat. Ya, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw Demikian pula apabila Allah menafikan dari dirinya sebuah sifat maka harus kita nafikan. Apabila Rasulullah SAW menafikan dari diri Allah sebuah sifat maka harus kita nafikan dengan menetapkan sifat yang sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menafikan dari dirinya kezaliman, Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi yang sedikit pun meskipun hanya sebesar dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah semut yang paling kecil atau semut kecil. Allah menafikan dari dirinya kezaliman. Maka kewajiban kita menafikan dari diri Allah kezaliman kemudian kita menetapkan bahwasanya Allah adalah Maha Adil dan bahwasanya Allah Maha Bijaksana menempatkan sesuatu tidak eh, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada kezaliman di dalam perintah Allah tidak ada kezaliman di dalam larangan Allah, tidak ada kezaliman di dalam takdir Allah. Yang kita nafikan dari Allah kezaliman dan kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-hikmah dan bijaksana di dalam di dalam uh, sifatnya, demikian pula di dalam uh, di dalam perintahnya, larangannya, demikian pula di dalam takdirnya. Allah taala alam telah bisa kita sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.